Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah untuk membedakan bahwasanya ini adalah seruan hawa nafsu atau seruan kebaikan, ilham kebaikan. Di saat kita punya cita-cita yang mulia, kita menginginkan sebuah kebaikan. Kita ingin sebuah kebaikan yang luar biasa. Lalu kita berjuang untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Kita ingin tahu ini hawa nafsu yang mengajak atau ini adalah seruan dari ilham kebaikan atau semangat niat yang mulia. Maka cara membedakan sederhana, ada rumus. Rumus yang sangat sederhana bahwa tujuan sebaik apapun kalau kita tempuh dengan cara yang tidak baik maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Begitu sebaliknya, tujuan yang baik jika kita tempuh dengan cara yang baik biarpun kita belum sampai ke tujuan tersebut Allah sudah memberikan pahala kalau pemahaman ini adalah kita pakai sempurna nanti benar tujuan kita contoh ada orang yang pengen jadi dokter misalnya atau pengen jadi pejabat apa sih pak kuwu kek bupati wali kota ia berkata bahasanya tujuannya adalah mulia. Tujuannya adalah mulia, saya ingin menjadi pejabat, nanti saya akan merubah umat ini, saya ingin membuat pokoknya segala yang ada sangkut pautnya dengan agama akan saya beresin, kemaksiatan akan saya bongkar, saya hancurkan semuanya. Tujuannya adalah sangat mulia. Dan berjuang dia untuk menggapai tujuan tersebut. Lihat, hawa nafsu atau bukan dia waktu ngomong seperti itu. Kalau memang di dalam menempuh kemuliaan tersebut dia melalui prosedur yang diridhoi oleh Allah, maka tanda itu adalah yang menyuruh bukan hawa nafsu. Sehingga dia akan menempuh jalan yang benar. Dan akan mendapatkan pahala di hadapan Allah. Jalan yang benar, prosedur. Pengen jadi dokter, bahasanya sih fardu kifayah. Untuk aku bisa menyelesaikan urusan apa? Umat jadi, melolong umat fardu kifayah. Tapi di dalam perjalanannya dia menempuh ilmu kedokteran tersebut berpegang dengan syariat atau tidak? Kalau dia melakukan sesuatu yang haram mungkin mulai dari nyokok waktu sekolahnya, kemudian di situ pun dia jarang sholat, memohon kepada apa pun jarang, maka omong kosong. Omongan yang tujuannya tadi adalah bohong. Maka kalau anda ingin tahu apa yang anda kerjakan untuk menggapai tujuan yang mulia itu, anda lihat. Di saat anda ingin menggapai tujuan tersebut, apa yang anda lakukan? Mulai dari rizki Anda, misalnya sebuah tujuan yang membutuhkan tenaga. Tenaga butuh makan. Untuk bisa buat tenaga makan, tentu makannya ada yang halal. Karena dia ingat bahasanya, aku harus makan yang halal agar keluar energi yang bersih karena aku ingin menggapai sesuatu yang mulia. Tidak usah jauh-jauh tonjok menuntut ilmu. Menuntut ilmu bisa saja hawa nafsu. Menuntut ilmu agar orang pinter. Kelihatannya si khusuk menghafal dan sebagainya. Pinter tapi ternyata di dalam hatinya itu hanya pengen disebut sebagai orang yang paling alim di dunia. Lihat, kalau orang tujuannya hanya untuk alim di dunia, lihat. Dia menggosok sandal temennya tidak pernah mal, ngambil duit orang lain. terak, biaya pun tidak pernah mikir. Tapi kalau ada orang menuntut ilmu karena dia ingin selamat, mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah, tidak mau masuk neraka, lihat, mustahil dia mau makan yang haram. kenapa Makan haram adalah sebab masuk neraka. Di situ jadi bisa dilihat perjalanan menuju kemuliaan tersebut, dia kalau masih lempeng berpegang dengan syariat, kepleset sih iya tapi balik lagi. Tapi kalau murni, nyokolahkan di pondok, tapi dari duit renten. Waduh. Nah, insya Allah ini saya titipkan duit, saya rentenkan. Yang sebulan kayaknya hasilnya 2 juta nak buat kamu mondok nak ya. Waduh. <laughs> Ya nggak mungkin dia. Karena apa? Hawa nafsu itu semua mondoknya bukan karena pengen selamat yang sesungguhnya. Tapi jelas dimasuki hawa nafsu. Kenapa? Dia itu bukan pengen selamat, tapi hanya pengen menuju sesuatu yang dia tidak tidak sebutkan dengan lidahnya. Ada kebanggaan misalnya apa? Kebanggaan yang sifatnya duniawi. Itu. Jadi untuk mengecek bahwasanya kita saat ini menuruti hawa nafsu atau tidak, di dalam kita melaksanakannya itu. Kita lebih berpegang kepada syariat atau tidak. Sama urusan sholat dan sebagainya. Sholat ngaji bu ke Majelis Al-Bahjah dengan Buya Yahya. Itu bisa hawa nafsu bu. Buktinya apa? Suami minta ditemani lagi sakit. Saya nuntut ilmu karena Allah. <laughs> nuntut ilmu karena Allah. <laughs> Ya itu hawa nafsu kelihatannya baik. Nih, kayak begitu. Buktinya keluar tidak. Atau seorang anak laki-laki yang gagah, ngaji, nangis di kalau doa. Tapi ternyata pak ibunya ngomong, nak malam ini nggak usah ngaji nak, umi sakit ditemani. Ini saya sayang ketinggalan ilmu mi. Ah, hawa nafsu nih. <laughs> Benar ya, pak, karena dia menuju kemuliaan melakukan pelanggaran, melakukan dosa maka itu adalah hawa nafsu. Baik inilah yang ya apa untuk mengetahui apakah yang kita lakukan ini adalah karena seruan ilham dari malaikat kebaikan atau ternyata itu adalah hawa nafsu. Kemudian yang kedua adalah orang baik kepada manusia tapi tidak baik kepada Allah. Sering membantu kita tapi nggak sholat. Gimana orang semacam ini? Maka ketahuilah tanda balas bakti Anda kepada orang tersebut adalah justru bagaimana orang tersebut bisa selamat juga di akhirat. Dia memberikan kepada Anda hadiah, Anda membalas hadiah duniawi kecil. Dunia dengan dunia. Bagaimana Anda bisa membalas dunia yang diberikan olehnya kepada Anda pertolongan itu kan duniawi. Menolong Anda, memberi hadiah kepada anda, anda sakit kasih obat, baik. Maka tanda bakti anda kepada orang yang telah berbuat baik kepada anda adalah bagaimana dia bisa selamat di akhirat nanti. Bimbing dia. Bawa kepada kemuliaan. Ingatkan kepada kebaikan. Mungkin ada keraguan enggak enak saya nanti kalau saya ingatkan. Ah, ini masuk bab namanya mudahin yang kami sebutkan tadi. Enggak mau ingatkan takut nanti tidak ditolong lagi. Enggak mau ingatkan nanti takut tidak dikasih hadiah. Enggak mau ingatkan nanti tidak diajak makan bareng. Itu masuk dosa yang gede kita. Dan kemudian jangan suudon kepada orang baik itu. Orang kalau kepada manusia baik itu biasanya lembut hatinya. Maksudnya lembut itu enggak mudah emosi. Jadi yakinlah bahwasanya Allah bakal menolong Anda. Maka Anda sampaikan kebaikan. Kalau memang dia orang pada dasarnya baik, insya Allah kalau diingatkan asalkan caranya benar, dia tidak bakal mudah marah. Dia sudah baik kepada Anda sering membantu dan sebagainya. Subhanallah. Bagus, alhamdulillah sudah sering membantu. Sering menolong kepada Anda, tinggal Anda tingkatkan. Insya Allah kalau Anda ingatkan tidak bakal marah dia. Karena apa? Dia adalah orang yang baik dengan sesama manusia. Tapi kalau orang yang sudah bahasa dasar dengan manusia nggak baik itu paling susah diatur. Sama manusia nggak benar, eh buru-buru diingatkan. Tapi tetap kita harus berdoa, memohon kepada Allah. Anda wajib mengingatkan dia. Karena Anda sudah mengambil kebaikan urusan dunia. Yang dikhawatirkan bukan saja dia masuk neraka. Anda termasuk menjadi orang mudahin. Yaitu orang yang tidak bisa mengingatkan orang lain hanya karena kepentingan dunia Anda. Bahaya lagi. Jadi diamnya Anda tidak cukup Kenapa anda, wah kalau saya mengingatkan nanti tidak dikasih duit itu, bahaya lagi. Maka anda harus bersemangat untuk mengingatkan dia. Dan jangan khawatir tentang berhentinya rizki. Sebab yang memberi rizki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian bagi yang belum mampu untuk melakukan itu semuanya. Dan karena memang betul-betul belum mampu. Mungkin karena orangnya memang sudah terbukti dan susah diingatkan. Permohonan di tengah malam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang insya Allah bisa membebaskan kita daripada dituntut nanti di akhirat dituntut di dalam persahabatan. Jadi semua itu ada hak. Di dalam persahabatan itu ada hak. Makanya orang banyak teman itu susah, banyak tuntutan. Semuanya punya hak. Jadi sahabat anda itu punya hak atas anda. Anda harus penuhi. Haknya apa? Kalau dia salah anda mengingatkan. Jadi jangan dianggap remeh loh ya. Oh, jangan dianggap gampang. Bersahabat itu punya kewajiban-kewajiban. Kalau saya bersahabat dengan 10 orang berarti saya pun harus berani mengingatkan kepada 10 orang. Jadi semakin banyak sahabat, semakin banyak bertanggung jawab. Kalau anda berteman dengan kambing dan kucing, aman. Tidak bakal ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya bertemanlah dengan anjing dan kucing di hutan sana. Tapi kalau anda berurusan dengan manusia, lihat. Anak bakal ditanya. Makanya kalau ada orang tidak punya anak, tidak bakal masuk neraka gara-gara anak. Ya. Tidak pernah lihat. Orang yang nggak punya tetangga tidak bakal ditanya oleh Allah gara-gara tetangga, tidak bakal masuk neraka gara-gara tetangga. Jadi manusia ini bakal ditanya, punya hak yang harus kita penuhi. Itulah. Maka kewajiban Anda mendapatkan kebaikan dari dia khususnya, maka lebih wajib lagi karena dia sudah baik kepada Anda. Kenapa Anda tidak membalas kebaikannya dengan kebaikan yang abadi? Ingatkan dan jangan ragu untuk mengingatkan, tapi ingat semua dari upaya dohir kita di dalam mengajak kepada kemuliaan, jangan lupa dahulukan memohon kepada Allah supaya kita terbebas dari yang namanya hawa nafsu tadi. Ada orang dakwah semangat loh ya. Wah, ceramah, metode dakwah, penyampaian materi yang bagus, wah indah semuanya, tapi ternyata itu bukan karena Allah. Maka kalau begitu, Imam Nawawi mengingatkan, kalau Anda ingin mengajar kepada seseorang, tolong lakukan sholat dua rakaat kalau bisa. Dan doakan orang yang bakal engkau ajar sebelum Anda ngajar. Kalau perlu para ustaz sebelum hadir majlis di siang harinya, malam harinya sudah memohon kepada Allah, Ya Allah, esok pagi aku akan hadir di majlis sana itu Ya Allah. Maka berikan bimbinganmu kepada mereka nanti Ya Allah terus. Kita kadang sering sombong, ustaz. Yang dipikirkan adalah menyiapkan materi yang bagus. Mengolah kalimat yang indah. Dan gayanya pun kadang-kadang latihan barangkali begitu. Pokoknya bagaimana terpukau orang dengan ceramah saya. Tapi dia tidak pernah memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nol. nggak dapat apa-apa.